Sebaik-baik orang Mana dalilnya? رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله hadis riwayat Antum. <coughs> Kalau seseorang berjalan kemudian menjumpai ada para jamaah sedang berkumpul. Dia mengucapkan salam satu orang tadi kepada jamaah itu. Apakah semua jamaah wajib menjawab salamnya? Atau ada rincian yang lain? <coughs> Apa? Satu orang mencukupi. Jadi kalau satu orang menjawab salam itu sudah cukup. Mana dalilnya? An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> عن الجماعة إذا مروا عن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحد أحدهم رواه أحمد البيهقي وصححه الألباني dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah SAW sudah cukup mewakili salah satu dari mereka yang melewati yang melewati dari mereka dan karena salah satu kalian memberi saran kepada mereka dan sudah dan sudah mencukupi tidak salah satu kali jamaah untuk menjawab salat salat tersebut dari salat Ahmad al Bayhaqi dan disebutkan oleh Imam. Kalau ada orang bersin, apa balasan doanya? Ya Alhamdulillah. Dia orang bersin mengucapkan Alhamdulillah Terus kita yang mendengar membaca Yarhamukallah. Ada dalilnya. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصر فانصحه واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعوده واذا مات فاتبعه رواه مسلم له رضي الله عنه berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda hak muslim yang wajib dipenuhi oleh muslim lainnya ada enam jika engkau bertemu dengannya maka ucaplah salam jika dia memudamu maka penuhilah undangannya jika dia meminta nasihatmu maka nasihati dan apabila dia Meski lalu menjawab Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah maka doakanlah dengan ucapan terhadap ya Allah. Jika dia sakit maka jenguklah. Jika dia meninggal dunia maka irimilah jenazahnya. Hadis Muslim. Makan pakai tangan kiri boleh nggak? Minum? Tidak boleh juga. Jadi pakai tangan apa? Tangan kanan. Mana dalilnya? An? An ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum bi yaminihi fa idza shariba fa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna ya'kulu boleh cuma Mostly. rawahu Rawahu Muslim. Apabila kalian makan. Ketika kalian, ketika kalian makan, makan dengan tangan kanan. Dan jika minum, Minum dengan tangan kananmu. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Iya. Aku yang nanti gugup, tidak usah gugup, santai baik. Tidak kata yang ngikut di sini. <laughs> Kalau seseorang meninggal dunia, terputus amalannya, semuanya terputus. Ada yang terus mengalir. Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Apa aja? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak suaminya mendoakannya. Mana darinya? عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila salah seorang apabila seorang manusia meninggal dunia, putuslah amalannya dari tiga perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu bermanfaat. Dan ketiga, asalnya soleh mendoakannya agar muslim. Masya Allah, pentingnya kita dengan supaya dapat tiga perkara itu semoga Allah mudahkan. Antum, kalau dalam bab dunia kita itu melihat yang lebih ke atas apa yang lebih ke bawah. Melihat ke bawah. Ke atas. Jadi orang punya ah bawah bawah jadi gimana nih? Bawah. Hah? Bawah. Ke bawah. Apa atas bawah? Yang bawah. Yang maksudnya yang rendah gitu ya. Bukan lihat ke atas tinggi yang punya ini punya ini. Mana dalilnya? عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر ان لا تزدروا nikmatallahi alaikum rawahul bukhari wa muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu dan janganlah kalian memandang kepada orang yang ada di atasmu karena hal itu lebih layak bagimu sehingga sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Antum ah, yang belakang. Nah. Kalau minum berdiri gimana? Ada tidak larangannya? Ada larangannya? Gimana bunyi hadisnya? Hadisnya, bunyi hadisnya. Hadisnya bukan narik nafas, sallallahu alaihi wasallam Tari sobatna ahlukum ke iman Rawahu Rawahu muslim hmm. Artinya Dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah kalian Janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Janganlah kalian Janganlah kalian minum dengan keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Mm Antum sebelah. Nah. Kalau ada tiga orang, dua orang bisik-bisik, yang satu ini nggak diajak bisik-bisik, gimana itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Mana dari ini? عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تحترموا للناس من اجل ان ذلك يحزنهم رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bertiga maka janganlah yang kuat berisi meninggalkan yang lain hingga kalian berbaur dengan orang banyak. Sebab hal itu mengisahkannya hadis dari Bukhari dan Muslim dan ini dalam Muslim. Keutamaan sedekah. Apa keutamaan sedekah? Kalau orang sedekah itu keutamaannya Tak tahu. Oh. Keutamaan sedekah. Mana kosot Keutamaan sedekah Tak tahu Tak tahu Itu nah, baru datang kan Apa keutamaan sedekah Antum, oke, keutamaan sedekah mulia di sisi Allah. Hah? Hartanya tidak akan berkurang. Mana dalilnya? Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkurang apa yang disedekahkan, tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang memaafkan kesalahan orang lain dari kesalahan. dan tidaklah seorang bersuka tawadhu karena Allah melainkan akan Allah akan terjadi hadis Hadis riwayat Muslim. Jubair, siapa nama istri Nabi Muhammad yang pertama? Fatimah. Tuh mana Fatimah yang pertama kali yang setia menemani Nabi sampai beliau meninggal dunia siapa antum antum siapa Khadijah Khadijah pintu. Pintu apa Pintu Khalid Khalid bin Walid bintu Zubaidi Khadijah bin, bintu apa? Khalid Khailid Antum Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. tuh ya. Maju-maju kalian maju ke depan, jangan di belakang. Yang santri kita maju jangan di belakang. <clears throat> Itulah masya Allah Barakallahu fikum jami'an ya makan waktu juga lumayan ya. Alhamdulillah memang sekalian pelajaran anak-anak ini ya. Jadi mohon uzurnya kepada ikhwah yang mau menyelesaikan ini pembahasan sifat salat Nabi karena memang kita program ya anak-anak untuk menghafal hadis kalian istihdarul adillah menghadirkan dalil dengan permasalahan-permasalahannya. Karena itu untuk melatih mereka dalam pelajaran mereka. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan fadlu sujud, keutamaan sujud. Keutamaan sujud. Kita sudah menyelesaikan e, lamanya waktu sujud, larangan dari membaca Al-Qur'an ketika sujud. Sekarang pembahasan berikutnya fadlu sujud, keutamaan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat di sini disebutkan riwayat Ahmad di dalam Musnad dengan sangat yang sahih dan sebagiannya dalam At-Tirmizi disebutkan di dalam As-Sahihah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamah Tidaklah ada dari umatku seorang pun melainkan aku mengenalinya pada hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengenali kita pada hari kiamat nanti. Siapapun kita, kalau kita termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW, beliau mengenali kita pada hari kiamat nanti. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kasratil khalaiq?" Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali mereka sedangkan makhluk-makhluk banyak pada hari kiamat? Manusia luar biasa dari awal hingga akhir ada pada hari kiamat itu yang mati dibangkitkan semuanya. Berkumpul manusia semuanya, bagaimana engkau mengetahui kalau itu umatmu, kalau itu dari umatmu, engkau mengenalinya. Dari mana engkau mengenalinya? Kala lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Araita lau dakhal tasiratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun agharru muhajjalun ama kunta ta'rifuhu minha Bagaimana pendapat engkau? Jika engkau memasuki sebuah kandang kandang kuda. Di situ kudanya rata-rata berwarna hitam. Dan di sana ada kuda yang kakinya warna putih. Ya. Di dekat di bagian kakinya itu ada warna putih. Bukankah engkau mengetahuinya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kudanya semuanya warnanya hitam. Ada dari kuda-kuda itu yang kakinya berwarna putih. Atau di kandang itu ada kuda hitam dan ada kuda yang kakinya berwarna putih walaupun yang hitam tidak secara umum ya. Walaupun yang hitam tidak lebih mendominan, namun ya kuda itu berkumpul yang hitam sama yang terdapat tanda putih di kakinya. Bukankah engkau mengenali yang terdapat tanda putih di kakinya? Qala Tentu kata sahabat Ya, menjawab, tentu, tentu kami mengenalinya. Qala fa inna ummati ghurrun minas sujud muhajjalun. Muhajjalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku yauma idzin pada hari itu ghurrun, maknanya bayadul wajah, wajahnya putih. Ya, bercahaya disebabkan sujud. Muhajjalun, muhajjalun Anggota wuduknya pun berwarna putih. Ya, hari kiamat nanti. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan muslimin. Tidaklah yang mendapatkan keutamaan ini melainkan orang-orang muslim. Orang-orang musyrik tidak dapat. Orang-orang kafir tidak dapat keutamaan ini. Mereka tidak dikenali oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikenali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terdapat anggota wudhu, orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakul dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih keduanya. Ida aradallah rahmataman arada min ahlin nar. Apabila Allah menghendaki rahmat kepada orang yang Allah kehendaki dari kalangan ahli neraka, dari kalangan penduduk neraka. Wa harramallahu 'alan nar antakula sujud. Amar Allahul malaikata an yukhriju Kalau Allah menghendaki rahmat kepada orang yang Allah kehendaki dari penduduk neraka, Allah perintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang yang beribadah kepada Allah fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi biagari sujud. Para malaikat mengeluarkan mereka dan para malaikat mengenali mereka dari mana? Dari bekas sujud. Masya Allah. Waharramallahu ala nar an ta'kula sujud. Allah mengharamkan bagi neraka untuk melahap bekas sujud yang ada pada diri seseorang fayahujuna minan nar sehingga mereka keluar dari neraka. Fakulubni Adam takuluhun nar. Setiap bani Adam dilahap oleh neraka. Illa atharus sujud kecuali bekas sujud tempat sujud. Ya anggota tubuh yang digunakan untuk sujud itu tidak dilahap oleh neraka. Masya Allah ini keutamaan orang yang mengerjakan sholat orang yang ibadah lima waktu ya karena Allah Subhanahu wa taala orang yang berupaya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salatnya kata Syekh Al Albani rahimahullah wa fihi anna usatal musallin la yakhluduna finnar di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang-orang yang bermaksiat namun mereka sholat ya, maksiatnya itu tidak mengeluarkan dari keislaman maksiat biasa mereka tidak kekal di dalam neraka. Wa kadzalika law kana al-muwahhid tarikan lis-salati kasalan fa innahu la ya sahha dzalik. Demikian pula kata Syekh Al-Albani, orang yang bertauhid, orang yang bertauhid namun meninggalkan salat karena malas, masih tetap meyakini solat itu wajib, namun hatinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala juga sama hukumnya kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya. As-sujudu 'alal ardi wal hasir. Sujud di atas lantai dan alas ya. Sujud di lantai dan sujud di alas. Kalau di zaman Nabi saw alaihi wasallam alal ardi disebutkan dengan ard tanah karena belum ada memang uh, keramik ya. Kemudian apa nih yang? Ah? Enggak ini. Granit ya kan? Belum ada. Makanya di pembahasan Syekh as sujud 'alal ardh, sujud di tanah dan sujud juga di alas. Boleh beralaskan, boleh di lantai. Kalau kita sekarang kan lantai. Nah, wa kana yasjudu 'alal ardi katsiran. Adapun Nabi saw bagaimana beliau beliau sujud di lantai beliau banyak melakukan sujud di lantai wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil har disebutkan di dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika panas mulai terik kalau panas di negeri padang pasir sana tidak sama dengan panas di negeri kita ini. Kita sendiri merasakan Batu Raja ini mungkin di siang hari ini ketika panas sudah mulai memuncak, kita merasakan panas ya. Tapi kalau di sana lebih panas dari di sini. Jauh perbedaannya jauh sekali. Seperti yang pernah kami rasakan di wilayah Yaman, Yaman Selatan di di Pius Aden itu pagi panas, siang panas, sore panas, malam panas, panas saja. Hari-hari itu selalu berteman dengan panas. Ya. Airnya juga ikut panas tanpa dimasak. Ya. Panas juga airnya. Jadi musim dinginnya mungkin musim panas kita sekarang musim dinginnya saking panasnya daerah itu kalau siang ya ketika selesai sholat duhur itu kan e, santri-santri pelajar-pelajar itu berangkat ke Sakan ya ke Sakan tempat penginapan kemudian makan ya kan makan nah saya pernah kejadian qadarullah sandal saya hilang, entah diambil orang bagaimana. Ya akhirnya dari masjid ke Sakan itu pakai kaki. Kaki aja tanpa sendal gitu. Tanpa alas kaki. Dan banyak orang yang bersama dengan saya ketika itu tanpa alas kaki, cuman mereka jalan aja biasa karena mungkin udah biasa. Kalau saya waktu itu loncat-loncat, loncat satu, loncat kedua, loncat lagi, loncat. Kenapa? Karena kaki ini dipijakkan ke tanah, panasnya luar biasa. Kalau nggak pakai sandal itu kayaknya mijak bara api biasanya. Panasnya luar biasa. Itu kalau kita nggak pakai alas kaki. Demikian pula saking panasnya itu kalau dihidupin kipas, kipasnya itu terasa panas. Itu. Luar biasa panasnya daerah Padang Pasir sana. Panas, airnya juga panas. Jadi kalau malam mau mandi enak kali itu, nggak dingin. Tinggal mandi aja, panas itu sudah. Jadi kalau ngidupin air itu didiamkan dulu, mungkin beberapa menit atau apa, nunggu agak dingin sedikit. Baru mulai mau dipakai digunakan untuk mandi atau yang semisalnya. Luar biasa panasnya daerah padang pasir di sana. Kalau kita di sini ini belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. Itu kaki saja diinjakkan ke tanah itu rasa menginjak bara api, itu yang saya rasakan. Saking panasnya daerah sana. Nah ini Rasulullah SAW pernah di siang hari datil har di panas yang terik, ya, sangat terik. Ya, itu merasakan ya bagi yang pernah ke daerah padang pasir sana merasakan bagaimana panasnya di daerah sana. Benar-benar panas. Fa lam yastati an yumakkin jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Saking panasnya di antara para sahabat itu ada yang tidak mampu meletakkan apanya nih? Dahinya ke lantai, nggak mampu bersentuhan dengan Panah tidak mampu mereka. Saking panasnya cuaca di sana. Apabila salah seorang mereka tidak mampu untuk meletakkan dahinya ke lantai, ya mereka membentangkan bajunya sehingga mereka sujud di atasnya. Jadi baju itu mungkin ada dua baju kan diambil diletakkan di depan kemudian sujud. Nah kalau sudah pakai alas baru terasa agak nyaman. Kalau tidak pakai alas panas, nggak mampu. Salah seorang dari mereka demikian. Ini menunjukkan apa? Pakai alas boleh. Karena pernah dilakukan oleh sahabat nah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain sebagaimana dikeluarkan dalam riwayat Muslim dan Abu Awanah. Wa kana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran." Dijadikan bumi semuanya untukku dan untuk umatku sebagai tempat sujud dan secara asal hukumnya suci. Fa ainama adrakta rajulan min ummati as-salah fa aynama adrakat rajulan min ummati as-salatu wa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu di mana saja seseorang dari umatku yang menjumpai salat maka disitulah dia bisa mengerjakannya di tempat tempat itu bisa menjadi tempat sholatnya dan dia bisa bersuci juga di sana. Wakana min qabli dan dulu orang-orang sebelumku dari kalangan di antara ahlul kitab yu'azzimuna dzalik mengagungkan hal ini Inna makanu yusalluna fi kanaisihim wa biyaihim sesungguhnya saja mereka salat di gereja-gereja dan biara-biara mereka ini orang-orang dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di tanah yang becek tanahnya itu becek. Itulah zaman dahulu ya. Zaman dahulu belum ada granit, belum ada. Belum ada semen pun belum ada, ya. Bahkan tanah di Masjid Nabi SAW ketika itu becek. Tanah bercampur air. Sujud Nabi SAW ketika itu. Waqad waqa'a lahu dzalika fi subhi lailah 21 min Ramadan. Itu terjadi di malam ke-21 di bulan Ramadan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengabarkan tentang eh, sepuluh malam terakhir ya sebatas yang saya ingat ya hadis ini berkaitan tentang uh, Lailatul Qadar ya, ya yang terjadi di hari-hari ganjil di sepuluh malam terakhir wallahu a'lam Hina amtaratis sama yang demikian itu terjadi ketika mata eh, ketika uh, langit sedang hujan wasala sakful masjid sehingga mengalir dari atap masjid air tersebut sampai ke bawah wakana menjari di nakhl atap masjid ketika itu pelepah kurma masih pelepah kurma nah memang demikian zaman dahulu masya Allah ya sederhana atau jauh dari sederhana di zaman kita sekarang ini luar biasa bahkan sampai sekarang juga ada itu orang Yaman itu yang bangun rumah dari tanah liat ya. dari tanah liat itu memang apa kreatif orang di sana ya. fasajada sallallahu alaihi wasallam fil ma'i tin Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud di tanah yang becek Qala Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Absarat aina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi athar al-ma' wa tin aku melihat dengan kedua mataku Rasulullah SAW ya terdapat asar bekas air yang nempel dengan tanah ketika beliau sujud di dahinya. Wa kana yusolli 'alal khumrah ahyanan. Terkadang sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau salat di atas khumrah. Khumrah itu miqdar ma yadha' ar-rajul 'alaihi wajhahu fi sujudihi. Yang seperti potongan yang seseorang menggunakannya untuk sujud mungkin sehelai kain yang diletakkan di depan kadang beliau sujud di situ wasalla alaihi marratan wa qad iswadda lubis bahkan beliau pernah sholat di atas hasir hasir itu karpet tikar ya. sampai menghitam warnanya saking seringnya dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim. Kemudian ar-raf'u minal sujud, bangkit dari sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujud mukabbiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud dalam keadaan bertakbir. Jadi bertakbirnya itu ketika sudah mengangkat ya. Allahu akbar gitu bukan dari bawah tapi ketika sudah mengangkat wa amara bidzalikal musi salatah dan beliau perintahkan yang demikian itu kepada orang yang buruk salatnya dan beliau bersabda la yatimu salatun li ahadin minan nas hatta yasjuda hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqul Allahu akbar tidaklah sempurna salat salah seorang dari manusia hingga dia sujud hingga tatma'inna mafasiluhu menjadi tenang sendi-sendinya Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan dan beliau mengangkat kepalanya hingga benar-benar yastawiya setara ketika duduk ya. Dan ketika mau bangkit dari sujud itu kan duduk dulu bukan langsung berdiri. Namanya duduk istirahah. Wa kana yarfa' yadayhi ma'a takbir ahyana dan terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersama takbir dikeluarkan oleh Ahmad Abu Daud dengan sanad yang sahih kata Syekh Al Albani di sini. Tsumma yafrish rijrahul yusra fayaqudu 'alaiha mutmainnan. Kemudian beliau e, melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya dengan tenang dan memerintahkan orang orang yang buruk sholatnya seperti itu. Dan beliau bersabda, apabila engkau sujud, pemakin li sujudika, mantapkanlah sujudmu. Fa idza rafa'ta apabila engkau bangkit dari sujud, faqut ala fakhdhikal yusra. Dudukilah telapak kaki kirimu. Wa kana yansibu rijlahu yumna dan beliau tancapkan kaki yang kanan. Nah, seperti duduk di antara dua sujud. Namun duduknya di kaki kiri. Wa yastaqbil bi asabi'ihal qiblah dan menghadap kiblat dengan jari jemarinya. Wa kana ahyanan yaqi dan terkadang beliau duduk di antara dua sujud itu dengan duduk ik'ah yang tasibu ala aki akbaihi wa sudur qadamaihi. Ik'ah itu menancapkan di ak akapnya ya dan di sudur di bagian depan kakinya. Akbun itu ini tumit, tumitnya ditancapkan ya. Tumitnya ditancapkan dan bagian depan diijakkan. Siapa yang mau mencontohkan? Duduk ik'a. Ren, duduk ik'a. Ik'a. Sini. Ik'a, wah Ik'a. A. Bukan, ik'a itu bukan. Nah, itu ini ik'a ya. Jadi anak ikut turun jadi ini. Ini ik'a ini namanya nih, nih gini. Ah. Ah, ya. Ik'a ya. ma'ruf ya, di tumit. Dia duduknya di tumit duduknya. Itu ik'a namanya. Dan itu termasuk dari duduk yang disunahkan dari duduk di antara dua sujud. Namun yang sering kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Nabi SAW wasallam Iftiros itu seperti duduk di antara dua sujud itu yang sering. Nah, sekali-kali kalau mau ik'a boleh seperti ini. Sunnah juga termasuk sunnah. Ada ik'a yang dilarang. Ik'a yang dilarang itu seperti ika anjing. Itu dilarang. Bagaimana bentuknya? Bagaimana? Sini aja mungkin biar yang lain lihat. ika anjing. Ini tidak boleh ya. Seperti anjing. Nah, ini ini sudah lah lanjut. Lanjut lagi. Hmm. Ini ke depan. Apa apa nih? Saya tidak. Aha. Nah ini ini yang dilarang ini. Ini dilarang ikaknya anjing dilarang, ya kan? Seperti ini. Karena kita dilarang ketika sholat itu menyerupai hewan. Ya. Nah kalau yang tadi itu sunnah yang tadi. Gimana yang tadi? Yang tadi. Ah ini sunnah, namun ya yang lebih sering dilakukan iktirash. Paham iya. Kelihatan semua ya? Nah, sampai jam berapa masuk waktu? Oh. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan dua menit. Ya? itu itu baru yang anak ingat itu barangkali nanti ya mudah-mudahan nanti ada faedah yang lain kalau ada insya Allah nanti tak sampaikan yang lain tidak kalau rakaat terakhir ya, itu duduk ikhaf itu untuk duduk di antara dua sujud untuk duduk di antara dua sujud tasawuf awal tidak tasawuf awal tidak Tasawuf akhir tidak ya.